dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jaya Negara. Tangkap Jaya Negara. naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-271 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Lili Nur Indasari sebagai Luh Cinggan, Lanti sebagai Puya, Eni Budiono sebagai Tribuana, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tiba-tiba Rakuti mencabut tombak Patmayoni. Matanya liar dan bibirnya gemetaran. Dia nampak kesal karena Lucinggan tidak bersedia membantu melaksanakan tugas. Aku pergi, Luh. Oh, Kakang, apa yang akan kau lakukan? Biarlah aku sendiri yang merampungkan tugas ini. Oh, jangan. Jangan, Kakang. Sarungkan kembali tombakmu. Aku memang tidak sepantasnya minta pertolonganmu. Bagaimana aku bisa menolongmu, Kakang? Aku tidak sampai hati melakukannya. Oh, kalau begitu lepaskan tanganku. Lepaskan dan minggir. Aku akan segera menyelesaikan persoalan ini secepatnya. Ya, besok pagi istana keputren akan geger. dan Ratu Gusti Putrimu itu akan mati dengan tombak Patmayoni menancap di dadanya. Oh, jangan, Kakang. Aku mohon, jangan lakukan. Dengar, lu. Besok pagi istana keputren akan geger dan Rakuti akan ditangkap sebagai seorang pembunuh gelap. Oh. Dia akan diadili dan kepalanya akan dipancung di alun-alun. Ah, lepaskan. Oh, kumohon jangan, Kakang. Sadarlah, mungkin kita masih bisa menemukan cara lain. Tenanglah, Kakang. Tenangkan hatimu. Ayo kita bicarakan secara baik-baik. Aku tidak ingin kau berbuat malu seperti ini, Kakang. Thank you. Cara apa lagi, Bu? Cara apa lagi? Aku hanya mempunyai sebuah cara. Cara seorang pembunuh gelap. Kecuali kau bersedia membantu aku. A aku, aku tidak ingin melihat kau ditangkap menjadi korban karena tugas ini, Kakang. Lalu bagaimana? Kau sendiri tidak bersedia menolong aku. Aku harus bagaimana, lu? Kakang Rakuti, kukira Gusti Ramapati yang tidak benar. Tugas inilah yang tidak benar, Kakang. Kau harus hati-hati. Gusti Ramapati ingin menyeretmu memasuki suatu perkara yang gawat. Lu jinggang. Bagaimanapun juga dia atasanku. Sebagai seorang bawahan, aku tidak diwajibkan untuk menilai keputusan atasanku sendiri. Aku tahu keadaanku sedang terpojok. Jika aku menolak tugas itu, kau tahu apa akibatnya bukan? Sedangkan jika aku menerimanya, akibatnya juga bisa sangat buruk. Tapi setelah ku timbang-timbang, setelah ku pikir secara matang, aku tidak bisa menolak tugas itu. Iya, memang berat mempunyai atasan seperti Gusti Ramapati. Aku bisa memahami keadaanmu, Kakang. Memang sulit menjadi bawahan jika atasan kita berwarna hitam dan warna itu luntur. Kita pun ikut berwarna hitam. Karena itu loh, kalau kau mau membantu aku, maka aku bisa mengerjakan tugas ini dengan cara yang lebih aman. Kau banyak mempunyai kesempatan. Dan kau tidak akan dicurigai. Tapi aku tidak sampai hati melakukannya, Kakang. Gusti Putri sangat baik padaku. Selama ini, aku menjadi dayang-dayang kesayangan beliau. Kalau begitu, mengapa kau mencegah aku? Jangan membuat pikiranku semakin kacau, loh. Ah. Aku minta ketegasanmu. Kalau memang kau keberatan, baiklah. Itu hakmu. Oh. Tapi jangan mencegah aku. Jangan, Kakang. Jangan kau cabut lagi tombakmu itu. Baik. Aku akan mencobanya. Mencoba bagaimana maksudmu? Aku akan berusaha membantumu. Oh. Bajingan. Aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Aku tidak akan melupakan pengorbananmu ini. Halo, jinggan. Aku hanya mau berkorban untukmu, kakak. Tahukah kau? Aku tahu. Aku tahu. Aku dapat merasakan getaran hatimu, loh. Kakak. Kakak Rakuti. Loh, jinggan. jinggan mendekap dada Rakuti yang bidang. Rakuti membelai rambutnya. Gadis itu menangis tersedu-sedu. Dia tahu, dengan membantu Rakuti, dia akan terjebak dalam permainan yang berbahaya. Tapi dia tidak bisa mengkhianati hatinya sendiri. Dia memang mencintai Rakuti. Mengapa kita harus menghadapi pekerjaan yang berat seperti ini, Kakang? Setiap orang mempunyai hak untuk mengatasi kesulitannya, loh. Kau tidak perlu merasa berdosa. Semua dosa yang akan menanggung Gusti Ramapati. Kita hanyalah menjadi orang-orang suruhan. Iya. Tapi mengapa harus kita yang menjadi pelakunya? Mengapa bukan orang lain? Ini sebuah tantangan, loh. Kita tidak tahu peristiwa apa yang sudah menunggu di balik semua ini. Tapi kita harus melawan segala tantangan. Kita harus menjebol setiap dinding yang berusaha memisahkan kita. Aku tidak bisa lama-lama. Lucingkan. Aku harus segera pergi. Pergilah, Kakang. Mudah-mudahan kita tidak tersesat jalan. Lucingkan. Racun itu masih kau simpan dengan baik, bukan? Jangan khawatir. Hati-hati, Kakang. Kau juga harus hati-hati. Jagalah dirimu baik-baik. Kakang Rakuti, aku tidak tahu mengapa aku bisa mencintai laki-laki ini. Kami belum lama saling mengenal. Aku juga tidak begitu yakin. Apakah dia sungguh-sungguh mencintaiku? Ataukah dia hanya bermain-main? Lucingkan. Benarkah kau akan melaksanakan pekerjaan itu? Sanggupkah kau membubuhkan racun untuk mencabut nyawa junjunganmu? Thank you. Cerah, udara masih terasa dingin. Matahari bangkit dari balik punggung bukit. Cahayanya hangat menerangi semesta alam. Luh Jinggan terkejut. Ketika dia membuka matanya, seorang gadis cantik sudah berdiri di hadapannya. Dialah Puya. lu bangun lu Hari sudah pagi. Gusti Putri pasti sudah menunggu kita. Uh, mm, mm, Uh, kau Puya. Duduklah, cepat lu. Bersihkan tubuhmu. Kita sudah kesiangan. Tunggu sebentar. Ah, biar aku merapikan pakaianku dulu ya. Wajahmu pucat lu. Dan sepertinya kau kurang bergairah. Biasanya wajahmu selalu berseri-seri. Ada apa lu? Hmm, tidak. Tidak ada apa-apa, Bu ya. Aku hanya aku aku masih sedikit mengantuk. Semalam aku kurang tidur. Luh Jinggan melangkah ke ruangan belakang. Dia segera membersihkan tubuhnya. Tak lama kemudian dia sudah muncul kembali. Dia nampak lebih segar sekarang. Uh, ya, biarlah aku yang membuat sarapan dan minuman untuk Gusti Putri. Sementara itu, kau boleh belajar membenahi ruangan makan ya. Aku takut loh. Aku belum biasa membenahi ruang makan Gusti Putri. Aku takut melakukan kesalahan. Kau harus belajar. Lama-lama kau akan biasa juga. Gusti Putri sangat baik pada kita. Cepat, Bu ya. Nanti Gusti Putri terlalu lama menunggu loh. Tapi kau, kau akan segera menyusul bukan? Tentu saja. Aku hanya membutuhkan waktu sebentar untuk menyiapkan sarapan Gusti Putri. Ayo, Bu ya. Janganlah kita mengecewakan Gusti Putri. dan Luh Jinggan melangkah meninggalkan ruangan bilik. Mereka menyeberangi ruangan pendopo istana Kaputren, kemudian berpisah. Buya melangkah ke ruangan dalam, sementara Luh Jinggan pergi ke dapur istana. Ruangan dapur itu cukup lega. Disitulah biasanya para dayang menyiapkan santapan untuk junjungan mereka, para putri kerajaan Majapahit. Luh Jinggan segera bekerja menyiapkan sarapan pagi untuk Ibunda Ratu. Tangannya meraih cangkir minuman, dan tiba-tiba hatinya berdebar-debar. Dia menengok kiri kanan, takut ada dayang-dayang melihat perbuatannya. Kemudian perlahan-lahan dia mengeluarkan ramuan racun dari balik lipatan pakaiannya. Ah, barangkali aku benar-benar harus menjadi seorang pembunuh. Ada sesuatu yang sangat kuat yang mendorongku untuk melakukan pekerjaan kecil ini. Sekalipun hati nuraniku berontak, tapi dorongan itu sangat kuat. Rasa-rasanya aku tidak mungkin melawannya. Kakang Rakuti, mengapa kau seret-seret aku dalam perkara yang sangat kawat ini? Ibunda Ratu, Gusti Putri junjungan hamba, maafkanlah hamba. Hamba tidak bisa menolak pekerjaan ini. Hamba sudah berusaha, tapi hamba selalu gagal. Maafkan hamba, Gusti Putri. Tangan Luh Jinggan bergetar ketika mempupuhkan ramuan racun. Ramuan itu segera bercampur menjadi satu dengan minuman. Dan perlahan-lahan, Luh Jinggan melangkah meninggalkan dapur sambil mengangkat nampan perak. Dari jauh dia dapat melihat Puya sedang membereskan meja makan. Kau sudah selesai, Lu? Sudah, Buya. Lihat, Lu. Apakah pekerjaanku sudah cukup baik? Ah, kau tidak usah takut, Buya. Kau harus bekerja dengan penuh keyakinan. Percayalah, Gusti Putri tidak akan marah. Beliau pasti tahu bahwa kau belum biasa mengerjakan tugas ini. Kalau memang kau melakukan kesalahan, beliau akan menegurmu dengan ramah. Ah, lihat, Buya. Ada Gusti Putri. Oh, Gusti Putri, silahkan. Kami sudah menyiapkan santap pagi untuk Gusti Putri. Terima kasih, ya. Uh, kami mohon diri, Gusti Putri. Ayo, ya. Kau boleh pergi, Lu. Dan kau, ya. Kau tinggal dulu di sini sebentar, ya. Aku ingin bicara denganmu. senang bekerja di Istana Kaputren ini, Puya? Ampun, Gusti Putri. Hamba belum biasa. Barangkali hamba masih sering melakukan kesalahan. Hamba mohon ampun, Gusti Putri. Kau bisa menjadi dayang-dayang yang baik, Puya. Sepertinya kau cukup jujur dan setia. Kalau kau mau bekerja dengan baik, belajar dengan baik, Hal itu sangat membantu kami. Ampun Gusti Putri, kalau misalnya hamba melakukan kesalahan, hamba mohon ampun. Hamba belum biasa bekerja di istana Kaputren. Kau bisa belajar banyak dari Luh Jinggan. Lu memang sering memberi hamba petunjuk, Gusti Putri. Kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Nah, sekarang kau boleh pergi. Hamba mohon diri, Gusti Putri. Buya melangkah pergi. Tubuh dayang-dayang itu segera lenyap di balik pintu. Ibunda Ratu sudah selesai bersantap. Cangkir minuman berisi air sari buah masih terletak di atas meja. Tangan Ibunda Ratu meraihnya. Kemudian tanpa sedikit pun curiga, Ibunda Ratu meneguk minumannya. Thank you. Seekor kuda berwarna hitam berlari dengan gagah menuju pinggiran kota Raja Majapahit. Binatang itu berlari dengan kencang di atas permukaan tanah yang berdebu karena musim kemarau. Setelah tiba di tempat yang sepi, kuda itu melambatkan jalannya, kemudian berhenti di bawah pohon rindang. Bagaimana lu? Kau sudah melakukannya terus-menerus? Ah, Aku seperti bertarung dengan hati nuraniku sendiri, Kakang Rakuti. Setiap kali membubuhkan ramuan racun, hati nuraniku mencerit. Tapi akhirnya aku melakukannya juga. Lucinggan, kau tidak perlu tersiksa seperti itu. Bagaimana aku tidak tersiksa, Kakang? Aku sadar, sungguh-sungguh sadar. Aku akan membunuh Gusti Putri, junjunganku sendiri. Gusti Ramapati yang mempunyai niat jahat itu Bukan kita loh. Tapi tanganku ini, tanganku ini yang melakukannya kakak. Tanganku. Sepertinya aku melihat tangan-tanganku menjadi kotor. Kotor dan berbulu seperti tangan seorang pembunuh. Sudahlah. Sudahlah Lucinggan. Mudah-mudahan segala yang tidak menyenangkan ini segera berlalu. Dan setelah itu, kita akan kembali hidup dengan tenang. Aku akan melamarmu. Aku akan menepati janjiku. Kalau kau tidak menepati janji, lebih baik aku mati. Kau tidak akan mati, loh. Kau sudah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Aku akan melindungimu. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu, kakak? Rasa-rasanya aku masih kurang yakin. Dengar, loh. Kalau kita dapat melaksanakan tugas ini dengan baik, kedudukanku akan semakin mantap sebagai penggawa kerajaan. Ya, memang. Kalau kita ingin berhasil meraih sesuatu, harus ada pengorbanan. Rasmi pernah berkata soal ini kepadaku. Kita ini penggawa Rakuti. Kita tidak perlu melihat terlalu dalam. Kita tidak perlu mempunyai mata yang awas dan kita tidak perlu menilai sikap ataupun perbuatan atasan kita. Kita hanya wajib menjalankan perintah. Ada perintah, ya kita kerjakan. Datang perintah yang baru lagi, kerjakan sebaik-baiknya. Jangan membuat hati junjungan kita kecewa. Ya, itu saja. Dan setelah nanti kedudukan kita semakin mantap, Kedudukan kita tidak mungkin digoyahkan lagi. Nah, barulah kita membuat cerita yang lain, siasat. <laughs> Hidup ini perlu disiasati Rakuti Karena itu dibutuhkan keterampilan berpikir Kemantapan hati dan keyakinan Jangan setengah-setengah. Berikan apa yang terbaik yang menjadi milik kita untuk junjungan kita. Hmm, Rasemi, temanmu itu sepertinya cerdik sekali. Tapi nampaknya dia juga seorang yang licik dan culas. Tapi dia sering memberiku pandangan loh. <laughs> Kami sebenarnya juga mempunyai ketidakcocokan. Ya, tapi aku akui, pikiran Rasemi jauh lebih matang. Kalau kau masih bersahabat dengan Rasemi, kau harus berhati-hati, Kakang. Menurut pendapatku, dia orang yang berbahaya. Aku tahu, loh. Aku bisa menjaga diriku. Nah, kita harus segera kembali. Mudah-mudahan saja racun lunak itu bekerja dengan baik. Malam itu, Rakuti dan Luh Jinggan kembali mengadakan pertemuan gelap di pinggiran kota Raja Majapahit. Rakuti merasa puas karena Luh Jinggan sudah mengerjakan tugasnya. Setelah selesai, mereka pun kembali ke istana Majapahit. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.